Kita akan memasuki bab yang ke-49 yaitu sebuah bab yang membahas tentang kewajiban mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullah taala menyebutkan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي dan apabila kami menganugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami setelah dia tertimpa satu musibah maka dia kemudian mengatakan ini memang hakku atau aku memang berhak mendapatkan nikmat ini surat fussilat ayat ke-50 Tentang makna ayat ini Penulis menyebutkan Penafsiran Imam Mujahid Imam Mujahid adalah imam besar Ahli tafsir dari generasi tabi'in Mujahid bin Jabar al-Makki Rahimahullahu ta'ala Qala Mujahid Imam Mujahid berkata hadza bi'amali wa ana mahkukun bihi Kenikmatan ini aku dapatkan karena usahaku dan aku memang berhak mendapatkannya. Ini makna ucapan orang tersebut yang Allah sebutkan dalam surat Fusilat ayat ke-50. Ketika Allah berikan nikmat maka dia mengatakan aku memang berhak mendapatkannya. Maknanya kata Imam Mujahid aku dapatkan dari hasil usahaku dan aku memang berhak mendapatkannya. Wa Ibnu Abbas dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu min indi Maksud ucapannya adalah karena hasil usahaku. Aku dapatkan harta ini karena hasil usahaku. Dan ucapan orang tersebut sama dengan ucapan Korun. Sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam dalil berikutnya, yaitu surat Al-Qasas ayat 78. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Korun. Qala Korun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Hanyalah aku diberikan atau mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada di sisiku atau yang ada padaku. Jadi ini dua ayat yang mirip. Surat Fussilat ayat ke-50 dan kisah Korun di surat Al-Qasas ayat 78. Qala Qatadah Imam Qatadah berkata, Qatadah juga adalah imam besar dari generasi tabi'in ahli tafsir. Beliau berkata, maksud ucapan Korun ala ilmin minni biwujuhil makasib. Aku mendapatkan harta ini karena memang aku memiliki ilmu tentang cara-cara mengumpulkan harta. Kalau zaman sekarang kita sebut ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu strategi perdagangan, pemasaran dan lain-lain. Itu yang dimaksud oleh Korun Waqala akharun, ulama yang lain mengatakan, maksud ucapan korun adalah, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Maksudnya, karena Allah memiliki ilmu, bahwa aku memang berhak. Jadi, ini bukan karena ilmu tentang bisnis yang dimiliki oleh Korun. Tafsiran yang kedua maknanya ilmu Allah bahwa aku memang berhak mendapatkannya. Wahada makna qawli mujahid. Dan tafsir yang kedua ini sama dengan ucapan mujahid juga. Uti tuhu ala syarafin. Aku mendapatkan harta ini karena kemuliaanku. Allah sudah punya ilmunya. Allah tahu, aku memang pantas, aku mulia sehingga aku dapatkan harta ini. Inilah jemaah sekalian dua ayat dan penafsiran-penafsiran yang disebutkan ulama salaf. Kesimpulan dari bab ini tentang makna dua ayat ini. Bahwasannya di dalam dua ayat ini Allah Azza wa Jalla mencelah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Bagaimana bentuk tidak bersyukurnya? Mereka menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Karena ulama menjelaskan mensyukuri nikmat itu dengan tiga rukun dengan tiga rukun. Rukun yang pertama kita akui di dalam hati kita. Kita imani bahwa semua kenikmatan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga dalam surat An-Nahl ayat ke-53. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka itu dari Allah. Ini rukun bersyukur yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Jadi yang pertama bersyukur dengan hati. Mengakui dan mengimani segala nikmat datangnya dari Allah nikmat apapun itu. Yang kedua bersyukur dengan lisan. Yaitu memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Bukannya disandarkan kepada diri kita atau kepada makhluk yang lain. Inilah yang dibahas di dalam bab ini. Orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat, tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Seharusnya mereka mengatakan alhamdulillah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah jemaah sekalian, tiga rukun bersyukur. Sederhananya, bersyukur itu adalah beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik di dalam hati, di dalam lisan, maupun di dalam amalan anggota tubuh. Itulah bersyukur. Makanya Nabi saw bersabda, ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha beliau beribadah melakukan solat malam, solat tahajud sampai pecah-pecah kedua kaki beliau. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Mengapa masih beribadah sampai seperti ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi beliau beribadah kepada Allah demi mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Maka bersyukur dan beribadah. Baik ibadah dengan hati. Ketika kita mengakui nikmat itu datangnya dari Allah itu ibadah. Ibadah hati namanya. Ibadah dengan keyakinan. Dan kita puji Allah, kita sandarkan nikmat itu kepada Allah, itu ibadah dengan lisan. Kemudian kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Maka itu ibadah dengan anggota tubuh. Inilah jemaah sekalian, tiga rukun bersyukur. Maka dalam ayat ini Allah mencela mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mereka menyandarkan nikmat itu kepada diri mereka sendiri. Ini menurut penafsiran yang pertama. Karena tadi ada dua penafsiran. Menurut penafsiran yang pertama, mereka menyandarkan nikmat itu kepada diri mereka sendiri. Mereka mengatakan, ini hasil usahaku. Karena memang aku cerdas, pintar berbisnis, pandai strategi dagang. Maka jemaah sekalian, ini termasuk kategori kesyirikan. Yaitu syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Dalam rububiyah, karena hanya Allah yang menganugerahkan segala nikmat bagi kita. Mengimani segala nikmat yang Allah berikan kepada kita datangnya dari Allah itu bagian dari keimanan terhadap rububiyah. Karena Allah dialah yang maha menciptakan segala nikmat, menguasainya dan mengaturnya. Kemudian syirik dalam uluhiyah karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Syukur adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bersyukur, maka itu adalah syirik di dalam uluhiyah. Ini kesalahan mereka yang pertama. Kalau menurut tafsir yang pertama. Adapun menurut tafsir yang kedua, tafsir yang kedua maknanya adalah Allah mengetahui aku memang pantas mendapatkan nikmat tersebut. Maka ini juga tercelah. Walaupun mereka menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Mereka meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi mereka memandang Allah memberikan nikmat itu karena mereka punya kemuliaan karena mereka punya keutamaan. Boleh tidak jemaah sekalian kita memandang diri kita punya kemuliaan dan keutamaan? Jawabannya tidak boleh. Itu namanya ujub. Itulah namanya ujub. Dan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat, syuhun muta, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Tiga perkara yang membinasakan. Kekikiran yang ditaati. Hawa nafsu yang dituruti. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Kenapa itu dosa besar? Kenapa itu membinasakan? Karena hamba itu nggak ada apa-apanya. Segala nikmat datangnya dari Allah. Hamba itu rendah namanya juga hamba. Hamba itu rendah. Oleh karena itu jemaah sekalian, memandang rendah diri kita termasuk ibadah. Dan ini sifat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yaitu bersikap tawadu. Tidak menyombongkan diri. Tidak meninggikan diri selalu memandang rendah diri kita. Ini ibadah tawadu. Kalau kita kehilangan tawadu, maka kita akan kena penyakit ujub dan lebih parah lagi sombong. Ujub itu merasa kagum, merasa hebat, merasa mulia. Dan sombong merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ini menafikan sifat penghambaan. Hakikat ibadah jemaah sekalian, kamalul dhul wa kamalul hub. Itu hakikat ibadah kata para ulama. Yaitu kesempurnaan kita merasa hina di hadapan Allah. Dan kesempurnaan cinta kepada Allah. Itu inti sari ibadah. Menghinakan diri di hadapan Allah dan cinta kepada Allah. Kata ibadah itu sendiri jemaah sekalian, secara bahasa artinya adalah azul wal khudu. Hina dan rendah. Makanya kalau ada jalan yang suka diinjak-injak orang dalam bahasa Arab disebut tariqun muabbad. Jalan yang diibadahi. Maksudnya jalan yang rendah. Itu arti ibadah secara bahasa. Jadi kalau orang sombong dan memandang diri tinggi, berarti menafikan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya tercelah. Mau ditafsirkan yang pertama maupun tafsir yang kedua, dua-duanya tercelah. Dua-duanya tercelah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah murka kepada Qarun karena dia tidak bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam bumi untuk menjadi pelajaran bagi semua manusia sampai akhir zaman. Balasan terhadap orang-orang yang tidak bersyukur. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari bab ini dari ayat yang pertama Allah mengatakan wala in adzaqnahu rahmatan dan apabila kami anugerahkan kepadanya rahmat maka ulama mufassirin menjelaskan masuk mak, maksud rahmat di sini adalah ginan wasihatan kekayaan dan kesehatan nikmat kaya dan nikmat sehat maka di sini kita bisa memetik pelajaran sebagaimana juga dikatakan para ulama Rahmat itu ada dua macam. Rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang maknanya khusus. Rahmat di dalam ayat ini adalah rahmat yang bersifat umum. Yaitu rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Apa itu? Nikmat yang bersifat duniawi. Kekayaan, kesehatan, kekuatan tubuh, jabatan, pengaruh, koneksi yang besar, yang luas dan lain-lain. Ini maksud rahmat di dalam ayat ini. Sesuatu yang bersifat duniawi. Yang Allah berikan kepada semua orang, muslim maupun kafir. Hewan pun dapat. Para jin, hewan buas pun Allah berikan nikmat ini nikmat yang sifatnya duniawi. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain rahmat bermakna rahmat khusus. Di antaranya dalam firman Allah, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan diri. Mensucikan diri artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hidayah. Rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hidayah. Dan ini adalah rahmat yang khusus yang hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman. Dan inilah rahmat yang bernilai di sisi Allah. Adapun yang sifatnya duniawi di sisi Allah tidak bernilai. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan nikmat dunia ini seluruhnya kemewahan dunia ini seluruhnya bernilai di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan pernah kita memandang orang kafir itu telah dimuliakan oleh Allah karena dia diberikan kekayaan. Jangan kita memandang seseorang itu telah diberi kemuliaan oleh Allah hanya karena dia lebih tinggi jabatannya. Tidak jemaah sekalian. Itu bukan kemuliaan sedikit pun. Bahkan itu hina di mata Allah. Tidak lebih baik dari satu sayap nyamuk sekalipun. Kemuliaan itu ketika Allah menganugerahkan kepada seseorang nikmat hidayah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melakukan solat, nikmat puasa. Itulah nikmat yang terbesar. Dan alhamdulillah tidak lama lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketahuilah jemaah sekalian, sekedar diberikan nikmat hidup di bulan Ramadan itu sama sekali tidak menunjukkan seseorang itu dimuliakan oleh Allah, sama sekali tidak. Dia dimuliakan oleh Allah kalau dia diberikan nikmat hidayah di bulan Ramadan. Karena pada kenyataannya ada orang-orang di bulan Ramadan mendapatkan berkah, ada pula orang-orang yang celaka. Seperti doa malaikat Jibril alaihissalam, "Ragima anfum ri'in adraka alaihi Ramadan hatta yansalikha walam yughfar lahu." Celakalah seseorang Allah masih anugerahkan nikmat hidup di bulan Ramadan, tapi sampai berakhir bulan Ramadan, dia belum juga mendapatkan ampunan malah celaka jemaah sekalian. Bukannya dapat nikmat malah celaka. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ucapkan amin wahai Muhammad." Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Malaikat Jibril yang berdoa, malaikat yang paling mulia dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Jadi bukannya dapat berkah, celaka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan nikmat hidayah. Oleh karena itu jemaah sekalian, doa kita agar berjumpa dengan bulan Ramadan jangan hanya sekedar berjumpa, tetapi diberikan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah di bulan yang penuh berkah tersebut. Satu lagi jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Terutama dari ayat yang pertama. Cinta dunia mengantarkan kepada kekufuran. Cinta dunia mengantarkan seseorang melupakan akhirat dan kufur terhadap kehidupan akhirat. Dari mana kita bisa petik pelajaran ini? Dari lanjutan ayat. Lanjutan ayat surat Fusilat ayat ke-50. Orang itu berkata, "Wa ma sa'ata qa'imah." Dan aku tidak mengira bahwa hari kiamat itu akan datang. Itu karena kecintaannya terhadap dunia. Sampai dia lupa terhadap akhirat. Wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Seandainya pun hari kiamat itu ada dan aku dikembalikan kepada Robku, maka sesungguhnya aku akan dimasukkan ke dalam surga. Ini jemaah sekalian bahaya ujub. Sudah yakin masuk surga. Pertama ragu juga, surga itu ada tidak? Lalu dia mengatakan seandainya pun ada, pasti aku dimasukkan di dalamnya. Maka jangan sampai kita ragu-ragu bahwa surga dan neraka itu ada. Harus yakin. Surga itu ada, neraka itu ada. Karena itu yang Allah kabarkan di dalam banyak sekali ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Apa arti beriman kepada hari akhir jemaah sekalian? Mengimani semua peristiwa setelah kematian yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk kebangkitan, kemudian pengadilan, kemudian surga dan neraka. Jadi kalau nggak percaya surga, nggak percaya neraka, berarti nggak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman terhadap rukun iman yang kelima. Jangan pernah ada yang berkata, nggak apa-apalah kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap berbuat baik. Toh kalau nggak ada surga, kita juga nggak rugi. Jangan jemaah sekalian. Itu ucapan orang-orang yang ragu. Jangan berkata begitu. Katakan, surga itu ada pasti. Saya harus terus berusaha untuk taat kepada Allah karena surga itu ada. Neraka itu ada. Saya takut kalau saya bermaksiat kepada Allah karena neraka itu ada. Kalau kita ragu-ragu, persis seperti orang ini. Kemudian karena ujubnya dia pun yakin sudah pasti akan masuk surga. Ini bahaya jemaah sekalian. Kalau kita memiliki sifat ujub sampai akhirnya yakin masuk surga, Padahal itu perkara gaib, tidak ada yang tahu. Dan kalau sudah yakin masuk surga, enggak takut lagi berbuat maksiat. Kemudian Allah tegaskan, "Falanubbi'anna alladziina falanubbi'an falanunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min adzabin ghalidh." Sungguh benar-benar akan kami kabarkan kepada orang-orang kafir tersebut apa yang telah mereka kerjakan. Semua yang mereka kerjakan akan mereka lihat kelak di hari kiamat dan benar-benar akan kami timpakan kepada mereka dari azab yang sangat keras. Surat Fusilat ayat ke-50. Mungkin ini jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, bagaimana ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kiatnya untuk jangan sampai kita menganggap bahwa kita mendapatkan sesuatu itu karena usaha kita. Karena kan itu seperti kayak godaan setan saya yakin, dan nafsu yang mengatakan bahwa kalau saya berhasil seperti tadi ayatnya mengatakan bahwa ini dari saya. Itu pak godaan itu pasti ada. Bagaimana kita kiatnya untuk jangan sampai seperti itu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah uh, kebaikan itu adalah rahmat yang paling utama dari Allah. Nah, kalau seperti itu, artinya kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan rahmat tersebut. Apakah betul seperti itu? Apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jemaah sekalian, bagaimana agar kita tidak ujub dan tidak merasa bangga diri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tetap selalu yakin bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Maka kuatkan keimanan kita bahwa Allah dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Dan dia yang maha menakdirkan segala sesuatu. Dan yang kita lakukan hanyalah sebab. Yang kita lakukan hanyalah sebab, tapi hakikatnya segala nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang bisa menakdirkan kita untuk melakukan sebab-sebab untuk menempuh sebab-sebab itu juga Allah Azza wa Jalla. Jadi keimanan kita terhadap rububiyah Allah itu yang harus dikuatkan. Pahami dengan baik segala sesuatunya adalah takdir Allah. Surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Maka ini jalan yang paling baik. Kuatkan keimanan kita. Kemudian berdoa kepada Allah supaya dianugerahkan keimanan dan ketakwaan dan dijauhkan dari semua sifat-sifat yang tercela yang bisa merusak keimanan kita. Kemudian jangan bergaul berteman dengan orang-orang yang sombong. Dengan orang-orang yang cinta dunia. Kita sedikit banyak kalau berteman dekat dengan mereka, kita akan terpengaruh. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau kebaikan, rahmat, hidayah itu datangnya dari Allah, Mungkinkah kita usahakan? Bahkan wajib kita usahakan. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita sesuai usaha kita. Dalam surat Al-Lail Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Adapun orang yang memberi, memberi di sini maknanya ada tiga memberi sedekah, memberi ilmu, yaitu mengajarkannya, dan memberi pertolongan dengan bentuk apapun, dan bertakwa kepada Allah, serta membenarkan surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil tidak mau memberi dan menyombongkan diri dan tidak membenarkan surga, kami mudahkan dia kepada kejelekan. Jadi balasan sesuai dengan amalan kita. Makanya jemaah sekalian, ini ada faedah penting dikatakan oleh Ibnu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kita mau pingin lihat tanda-tanda amalan kita di luar di bulan Ramadan diterima atau tidak. Tanda-tanda amalan kita di bulan Ramadan diterima atau tidak. Maka kita lihat keadaan kita setelah bulan Ramadan. Kalau setelah bulan Ramadan Allah membalas kita dengan memberikan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka itu tanda amalan kita diterima. Karena itu berarti amal baik. Sebab orang yang berbuat baik balasannya adalah diberikan hidayah kepada kebaikan. Tapi kalau setelah bulan Ramadan kita kembali lagi melakukan maksiat yang dulu kita kerjakan sebelum bulan Ramadan atau bahkan lebih parah lagi, itu adalah tanda amalan kita selama bulan Ramadan tidak diterima. Sebab berarti itu amalan buruk. Sehingga balasannya adalah disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah setelah bulan Ramadan. Berarti amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan bukan amalan baik, tapi amalan yang jelek. Dan jelek itu, baik atau jelek, kriterinya ada dua. Dari segi keikhlasan dan dari segi ittiba. Mungkin kurang ikhlas atau mungkin kurang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita amalan-amalan yang baik dan membalas kita dengan kebaikan dan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ini saja jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.